Ibu saya suka tiba-tiba menangis dan ketakutan. Dia merasa di hadapannya ada ular dan dia merasa ada di hutan. Pertanyaan saya, apakah itu sihir? Apa ada solusinya? Apa sihir dapat membunuh? <clears throat> di tempat saya ada seseorang yang sakit dan mati karena sihir. Tentu saja sihir itu. Kalau sudah sampai pada tingkat itu, itu sihir. Jelas dan harus berobat. <clears throat> Solusinya rukia. Rukia syariah saya sudah pernah dan saya sering pandukan bisa beli buku pustaka Ibnu Umar kecil, buku kecil 10 ribu rupiah, dan pernah saya bawain contohnya di sini. Judulnya Doa-Doa Rukiah. Beli buku itu, kantongin, baca. Baik suruh ibu baca sendiri atau antum yang bacakan. Ibu dengerin saya ya, kemudian bacain. Insya Allah itu akan dengan niat baik. Ingin menyembuhkan itu bisa. Apakah sihir bisa membunuh? Sihir bisa menjadi penyebab terbunuhnya seseorang, tapi matinya seseorang karena ajal. Makanya ada orang kena sihir sampai 20 tahun, 30 tahun nggak mati-mati karena memang ajalnya belum datang kan? Dia bisa menjadi penyebab seperti tabrakan menjadi penyebab orang mati tapi dia bukan bukan mati karena tabrakannya, mati karena ajalnya. Karena pada saat itu walaupun dia tidak tabrakan dia akan mati. Begitu keyakinan seorang mukmin, tapi ini bisa jadi penyebab saja.